Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dimudahkan Allah Ta'ala Bapak Ibu berkumpul bersama di tempat yang mulia ini untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah kemudian kita lanjutkan dengan tafakuh fiddin Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai ibadah yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Di samping kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan pagi hari ini, mudah-mudahan kelak kita semua dimasukkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala sebagaimana tadi sudah disampaikan di pengumuman bahwa yang akan kita bahas pagi hari ini adalah tentang bahaya syirik dan kewajiban kita semua untuk takut kepada syirik. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Kenapa kita harus menghindari syirik Bapak Ibu? Karena banyak dalil yang memang Allah Ta'ala itu memerintahkan kita begitu Pertama adalah tadi yang dibacakan imam ya pada rakaat pertama surat An-Nisa 48. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak mengampuni jika disyiriki. Allah tidak mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika yasha dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik liman yasha bagi siapapun yang dikehendakinya. Maksudnya, kalau ada orang meninggal dalam kondisi musyrik, sebelum meninggal belum sempat bertaubat, dia tidak akan diampuni selamanya. Itulah bahayanya syirik Bapak Ibu. Untuk dosa-dosa selain syirik kan ada itu dosa-dosa besar, ada zina, ada makan riba, ada bunuh orang, ada merampok, ada minum khamr, macam-macam. Nah, tapi nggak sampai syirik. Kalau pelakunya meninggal sebelum bertaubat, maka dia berada dalam masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak akan menyiksanya di neraka sesuai dengan kadar dosanya dan jika Allah berkehendak kalau dia tauhidnya kuat dia akan diampuni tanpa disiksa itu makna daripada surat An-Nisa 48 kemudian ada doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu dalam surat Ibrahim ayat 35 Nabi Ibrahim itu berdoa wajnubni wa baniya an budal asnam hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita tahu Bapak Ibu siapa Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim itu tidaklah beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kecuali untuk membela tauhid. Tetapi beliau nggak pernah mengatakan aku lupa pahlawan tauhid, nggak mungkin aku berbuat syirik. Tidak. Karena saking bahayanya syirik itu beliau berdoa, wajnubni hindarkan aku ya Allah, wa baniya dan anak keturunanku anak budal asnam dari menyembah ber berhala. Saking takutnya Bapak Ibu. Nah kalau kalau Nabi Ibrahim saja takut daripada syirik, takut daripada menyembah berhala, maka bagaimana dengan kita begitu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan man mata barang siapa mati wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar barang siapa mati dan dalam kondisi matinya itu dia minta dia berdoa kepada tandingan kepada sekutu selain Allah dakhalan pasti masuk neraka. Kemudian dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man Allah barang siapa berjumpa Allah, la yushriku bihi syai'an tanpa berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun." Jadi nggak syirik sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asghar, dakhalal jannah pasti masuk surga. Wa man dan barang siapa berjumpa Allah taala wa huwa yusyriku billahi syai'an dan dalam kondisi berjumpa itu dia berbuat syirik baik syirik akbar maupun syirik kecil asghar dakhalan niscaya masuk neraka ini hadis sahih riwayat muslim dan syirik akbar ini Bapak Ibu dia tuh menghapuskan semua amal soleh sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan seseorang tapi dia musyrik itu semua ibadahnya akan terhapus silakan dibuka surat Az-Zumar 65 Allah taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilaika sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablik juga kepada nabi-nabi sebelum kamu apa wahyunya Bapak Ibu kata Allah taala la in asyrakta jika kamu berbuat syirik la yahbatanna amaluk pasti terhapus amalmu habis semua amalnya itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluk pasti akan terhapuskan amalmu wala minal khasirin dan pasti kamu tergolong orang-orang yang apa khasirin Bapak Ibu? Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang rugi. Kemudian ayat lain Bapak Ibu surat Al-Maidah ayat 72. Ini kan tentang perkataan Nabi Isa kepada orang-orang Nasrani kan. Jadi Nabi Isa itu berkata begini yang kemudian dikisahkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 72 Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah Innahu sesungguhnya may billah siapapun berbuat syirik kepada Allah Faqad harramallahu alaihi jannah Sungguh Allah telah mengharamkan surga atasnya Haram surga atasnya Wa ma'wahun nar Tempat kembalinya adalah neraka Wa malidzalimina min ansar Dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong-penolong Jadi ini Bapak Ibu dalil-dalil ada berapa tadi? Ada 6 atau 7 ya ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik dan kita harus menghindari syirik. Makanya kita itu kalau ingin menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, ketika Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pertama kali yang mesti kita dakwahkan, kita jauhkan mereka darinya Bapak Ibu adalah perkara syirik syirik jangan sampai dalam keluarga kita itu ada kesyirikan gitu loh kalau ingin selamat dari neraka nah kita semua mungkin sudah sepakat ya dengan banyaknya dalil tadi dan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi itu adalah sekedar contoh Bapak Ibu karena sangat banyak dalil yang lainnya tadi cuma sebagai contoh saja ada beberapa tadi ada enam ya ada berapa ada enam kalau nggak salah atau lima atau tujuh begitu Nah, kita semua sepakat tahu bahwa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Cuma bentuk-bentuknya itu kayak apa gitu loh. Ini yang banyak dari kita tidak paham juga. Kadang orang itu tahu kalau syirik dosa besar, tapi contohnya dia tidak ngerti sehingga dia terjerumus ke sana dan dia tidak sadar kalau itu adalah syirik. Contoh pertama syirik Bapak Ibu adalah datang ke dukun, ya kan? Makanya kita harus tahu bagaimana ciri-ciri dukun. Jangan sampai dukun sama kiai disamakan beda. Padahal hadisnya jelas. Ada hadis dalam Sahih Muslim, ada hadis dalam Musnad Ahmad. Dua-duanya sahih. Dalam Sahih Muslim itu Nabi menjelaskan kalau kita datang ke dukun Bapak Ibu tanya saja, tanya, tanya. Itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sementara dalam riwayat Ahmad, kalau kita itu mengikuti arahan sang dukun, ya, kalau kita disuruh melakukan ini dilakukan, suruh mendem ini dilakukan, suruh nyembeli ini dilakukan, suruh melakukan ini itu dilakukan. Kalau seperti itu maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak bapak ibu orang zaman sekarang ketika panik ketika di PHK misalnya ingin dapat kerjaan, ketika ingin dagangannya laris, ketika ingin tidak ada saingan, ketika ingin cepat sembuh, pasti kalau orang tidak punya iman atau lemah iman, bahkan kadang-kadang orang terpelajar pun Bapak Ibu, karena saking paniknya datang ke dukun kok. Nah, dalam Sahih Muslim saya bacakan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ada kahinan barang siapa mendatangi kahin dukun au arrafan atau paranormal orang pinter lah bahasanya fasa'alahu an syai'in kemudian bertanya sesuatu kepadanya lam tuqballahu salatun tidak diterima salatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina lailatan selama 40 hari bayangkan padahal itu masih salat jangan kemudian wah timbangannya salatku enggak diterima mending enggak usah salat aja ya jangan mestinya orang kalau tahu itu malah double salatnya malah double 40 malam 40 hari itu malah double Mestinya yang lima kali sholat kan nggak akan diterima, dia jadikan sepuluh kali. Jadi misalkan setelah sholat subuh dua rakaat dia tahu nggak diterima, ya Allah kalau tadi nggak diterima ini yang sholat lagi biar diterima begitu bapak ibu. Kemudian dalam Musnad Ahmad mirip-mirip hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ajaka hina man ajaka hinan barang siapa mendatangi dukun au arrafan atau paranormal orang pinter fasa'alahu an syai'in kemudian bertanya sesuatu kepadanya fasaddaqahu bima yaqulu kemudian dia membenarkan ucapan paranormal atau dukun tadi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafara apa kafara? Kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kadang-kadang orang itu bapak ibu tidak ngerti nggih, pengen nyapih anaknya saja datang ke dukun kok. Kalau dukun bayi sih tidak menjadi masalah, tapi kalau dukun yang memang paranormal, itu bisa berbahaya. Kadang-kadang kepercayaan di suatu masyarakat biar anaknya tidak mudah sawanen, biar anaknya tidak mudah sakit, didatangkan kepada orang yang dianggap sepuh, dianggap dukun di kampung itu untuk diludahi gitu. Nah ini adalah keyakinan-keyakinan yang sangat menyalahi syariat Islam begitu. Orang banyak tidak ngerti pak Makanya kita diperintahkan belajar, diperintahkan tolabul ilmi ini agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan jahil itu. Contoh berikutnya, kalau tadi mendatangi dukun itu pakai jimat pak. Dan ini ada hadisnya dalam Musnad Ahmad itu. Ada seorang sahabat namanya Imron bin Husain dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjenguk seorang sahabat. Nah sahabat ini tidak tahu siapa. Nah ada yang mengatakan kemungkinan sahabatnya ya Imran bin Husain sendiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Kemudian Nabi itu melihat ada gelang dari kuningan Bapak Ibu yang diletakkan pada lengan sahabat tadi. Nah Nabi bertanya mahadihi ya ini gelang apa karena kan kadang-kadang orang itu sama-sama pakai gelang yang boleh pakai gelang kan perempuan bapak ibu gitu. kalau ada laki-laki pakai gelang misalnya dia tambah ganteng pakai gelang nggak ada niatan untuk menghilangkan penyakit untuk tolak balak meskipun sama-sama dosa tapi kan kadarnya beda yang tadi itu sekedar dosa, yang kedua adalah syirik begitu. Nabi bertanya dulu mahadi, ini gelang apa? Dia menjawab minal wahinati ya Rasulullah. Ini gelang untuk menghilangkan penyakit wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa lengan Bapak Ibu. Ya. Ketika dia mengatakan demikian dan ini menunjukkan bahwa kita itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi saw alaihi nggak tinggal diam, nggak pakai sungkan-sungkanan. Harus diselamatkan ini orang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inzaha, lepaskan itu, lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Dia tidak menambahkan kepadamu selain penyakit. Jadi gelang ini kalau kamu pakai terus nggak akan nambah kepadamu kecuali tambah parah penyakitnya. Dan bahayanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna kalau mutah dan kalau kamu mati wahia alaika dan gelang itu ada padamu ma'aflahta abadan selamanya kamu tidak akan beruntung padahal sahabat loh Meskipun sahabat kalau mati dalam kondisi syirik gak akan beruntung kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini betapa banyak bapak ibu dari kita yang ngapunten dulu pada zaman ketika batunya ponari ya kan Kan banyak orang itu berobat dengan batunya ponari, katanya bisa menyembuhkan. Wong hajar aswad saja gak bisa menyembuhkan, apalagi batunya ponari, Pak. Umar itu kan pernah ketika tawaf, ketika tawaf itu kan ketika tawaf ini kan setatnya di mana Bapak Ibu? Setatnya itu di Hajar Aswad, finishnya di Hajar Aswad itu satu putaran. Nah, ketika kita tawaf ini disunahkan mencium Hajar Aswad. Umar itu menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, kemudian dia berkata, "Wallahi demi Allah, inilah a'lamu annaka hajar." Saya tahu bahwa kamu cuma batu kata Umar kepada Hajar Aswad. La tadurru wa la tanfa. Kamu gak bisa memberikan maldorot, kamu gak bisa memberikan man manfaat. Berarti maknanya apa? Nah kalau kamu nggak memberi manfaat, kamu nggak memberi madarat, ngapain kamu tak cium gitu kan? Nah, cuma agama ini Bapak Ibu nggak berdasarkan logika, agama ini berdasarkan apa? Itiba berdasarkan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasallam. Makanya Umar mengatakan, "Falaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Kalau aku nggak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu Hajar Aswad, nggak bakalan kamu tak cium. Nah, Nah ini kalau hajar aswad saja nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberikan mandorot, kok ada batu merah delima katanya bisa begini, bisa begitu, tuh syirik itu. Kalau ada orang beralasan, lo kan bisa Allah menyembuhkan penyakit lewat batu atau lewat apapun. Iya bener. Tapi kenapa kok ngabang uh, eh, harus panjenengan jauh-jauh pergi ke Jombang? Wong depan Al-Falah juga banyak batu, ngapain nggak ambil batu itu aja yuk? Ya mana? Kalau memang benar Allah itu bisa menyembuhkan lewat batu atau apapun lainnya, lewat tai ayam juga bisa, lewat kotoran sapi juga bisa. Ngapain jenengan kok jauh-jauh ngambil batu ke sana? Wong di depan rumah juga banyak batu. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi kadang orang itu bergantung kepada sesuatu yang nggak jelas, gitu. nggak ada dalilnya. Nah ini salah satu contoh. Contoh yang ketiga Bapak Ibu ngapunten ini Ya kita kan diperintahkan untuk ziarah kubur nih, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Kenapa? Karena tauhid masih rendah, tauhid masih lemah. Banyak pada zaman dulu itu Pak Tuhan Tuhan itu dari orang mati gitu loh. Ketika tauhid sudah kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala fazuruha. Sekarang silakan kalian berziarah kubur. Fa innaha akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhir akhirat. Nah, Tuhan-Tuhan yang disembah orang-orang Arab itu kan ada latagi, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, ya. Makanya dalam surat An-Najm Allah taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tahukah kalian siapa Lata dan Uzza yang disembah oleh orang-orang itu? Lata ini, Pak, Lata ini, Pak, itu asalnya adalah orang soleh. Jadi kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, karena yalutus sawiqa lil hujjat. Dari kata lata yaluttu. Lata yaluttu itu mengaduk. Jadi lata ini biasa membuat adonan sawik. Apa itu sawik? Sawik itu jenang kurma. Okay, jenang kurma yang mirip-mirip madu mongso gitu loh bentuknya Bapak Ibu. Jadi karena ya lutus sawiqalil hujjah. Jadi ini sampai sekarang ada jenang kurma itu. Ini makanan tradisional Arab. Jadi lata ini biasa membuat adonan jenang sawi, kemudian dibagi-bagi kepada para jamaah haji. Bagi yang pernah haji pasti mendapati itu kontainer sabil, sabil, sabil ya kan? Sabil-sabil itu artinya kalau bahasa kita gratis, gratis, gratis gitu untuk sabilillah maksudnya. Nah, cuma kan kalau bahasa kita gratis, gratis gitu. Nanti orang yang dibilang sabilillah, sabilillah dikira jihad sabilillah gitu nanti ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini latih itu gitu dulu itu. Soleh enggak ini? Membuat jenang dibagi-bagi kepada para jamaah haji orang soleh. Ketika dia mati, Bapak Ibu, orang-orang iktikaf di kuburannya. Baru kemudian dibuat patungnya terus disem disembah. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa kekufuran yang pertama kali terjadi pada Bani Adam adalah sikap terlalu berlebihan, sikap melampaui batas dalam mengagungkan orang soleh. Orang soleh boleh kita agungkan, kita hormati wajib, tetapi jangan sampai penghormatannya itu melebihi batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dijadikan seperti Tuhan. Makanya pada kaum Nabi Nuh itu kan ada ayat dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu mereka berkata la tadharunna alihatakum jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharuna waddan terutama jangan meninggalkan Tuhan Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq dan Nasr. Ini lima nama orang soleh. Silakan panjenengan buka tafsirnya nanti tafsir ayat ini dalam surat Nuh. Saya lupa ayat berapa, tapi kalau surat Nuh itu kan nggak banyak ayatnya. Kalau panjenengan baca mulai awal sampai akhir ketemu, tapi ini ayat-ayat bagian terakhir atau pertengahan lah. Jadi Abdullah bin Abbas dan para mufassirin mengatakan bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr ini adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Kemudian mereka ini meninggal bapak ibu dalam satu bulan yang sama. Terus datang setan. Makanya kan dalam syariat kita boleh tidak bikin patung? Tidak boleh. Bahkan sebagian ulama ada yang malah mengharamkan foto loh. Tapi yang jelas haram itu lukisan bernyawa Bapak Ibu. Untuk foto ini masih khilaf di antara ulama gitu kan. Nah, jadi setan datang kepada kaumnya itu dan berkata, "Ayolah, kita bikin patung yang persis seperti mereka, kita dudukkan di tempat-tempat yang biasa mereka duduk di majelis itu agar kita senantiasa semangat beri ibadah. Jadi setan itu ngajak ayo kita bikin patung, kita tempatkan di mana mereka biasa duduk di situ. Ketika kita melihat mereka agar kita senantiasa apa? Ingat kepada Allah sehingga kita semangat beri, beribadah. Jadi ini asalnya orang soleh bapak ibu patung itu gitu loh. Nah waktu itu akhirnya dilakukan patung dibuat Kata Abdullah bin Abbas, ketika ganti generasi, anak, ganti cucu, ganti cicit, dan ilmu sudah dilupakan, ilmu sudah hilang, makanya di sinilah pentingnya ilmu itu, setan datang lagi. Itu dulu bah-bah pian, ya katanya. Nggak membuat patung-patung itu kecuali agar dimintai turun hujan. Kecuali agar mereka dimintai datang rezeki seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bahayanya di situ. Dan sekarang betapa banyak orang itu yang terkait apa tergantung hatinya kepada kuburan ini orang soleh ini dekat kepada Allah ini saya kan ahli maksiat jauh saya jadikan orang yang di ini sebagai perantara misalnya mendekatkan aku kepada Allah sedekat dekatnya dan itu dibantah Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik walladzina takhadhu min dunihi awliya sementara orang-orang yang menjadikan dari selain Allah wali-wali pelindung-pelindung termasuk orang soleh termasuk patung termasuk jin dan lain sebagainya mereka mengatakan mengatakan mana budum kami gak nyembah mereka loh gitu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekatnya. Dibantah sama Allah taala. Allah mengatakan Innallaha yahkumu bainakum bainahum ma hum fihi yakhtalifun. Allah itu yang akan memberikan keputusan hukum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kasarannya, baik alasan kalian ini maupun itu tetap nanti yang memberi keputusan pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah gak memberi petunjuk orang yang kadzib berdusta, kafar dan sangat kafir atau sangat ingkar. Berarti Allah gak menghendaki itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bapak ibu ketika beliau bonceng putra pamannya Abdullah bin Abbas di belakang ya itu kan beliau berwasiat idza sa'al tafas'alillah kalau kamu minta langsung minta kepada Allah wa idza sta'anta dan jika kamu butuh pertolongan fasta'in billah langsung mintakan pertolonganmu kepada Allah enggak bilang jika kamu minta apa-apa kata ke kuburanku ya tidak begitu Nabi Muhammad mengajarkan itu nah ini Bapak Ibu ini makanya kita itu wajib menghormati ulama wajib memuliakan orang mati tapi orang mati jangan dipintai minta kepada Allah orang mati jangan dijadikan perantara yang mendekatkan kita kepada Allah andekan itu boleh pasti para sahabat itu pertama kali yang mereka jadikan perantara adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Contoh terakhir Bapak Ibu dan masih banyak contoh-contoh yang lain adalah merasa sial. Namanya tatoyur. Kalau di kita kan di kalender Jawa itu ada weton ya. Jadi ojok nikah tanggal sekian nanti begini-begini gitu kan. Termasuk ilmu perbintangan ketika bintang ini nanti akan terjadi kesialan begini itu namanya tatoyur. Merasa sial dengan tanggal, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan tahun. Itu bagian daripada syirik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man rodat rotu an hajatihi fakut ashroka. Barang siapa yang tiaroh tatayur, ya, ini menghalanginya untuk mengerjakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Misalkan kita mau safar, ah ini pas tanggal 13, tanggal 11 jangan nanti sial gitu Ya Makanya kan ada rumah di perumahan-perumahan itu kadang-kadang nggak -kadang ada nomor 13 lantai hotel nggak ada nomor 13 karena anggapannya itu angka si sial. Hari juga begitu, ada hari sial, bulan juga begitu, ada bulan sial. Kalau dalam kalender Arab itu bulan Sofar itu yang diyakini orang-orang jahilnya sebagai bulan sial. Di Jawa juga begitu, tanggal Jawa itu ada bulan itu Pak, nggak ada orang nikah belas. Bulan apa itu Pak? Nggih, nah itu kan katanya bulan sial nek nikah pasti nggak jadi gitu kan ya. Nah ini banyak Bapak Ibu bentuk kesyirikan yang ada di masyarakat kita yang kita harus senantiasa belajar dan menghadiri majelis-majelis ilmu biar kita ngerti mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah harus kita pelajari biar kita ngerti. Jangan sampai kita tidak tahu kemudian kita masuk kita laksanakan. Nauzubillah. Ya mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu jika ada pertanyaan monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi ada beberapa yang dicontohkan seperti dosa sirik untuk apa uh, yang mendatangi dukun tadi itu Yeah. Iya. Itu kan pusat tadi bilang nggak boleh apa malah nggak boleh beribadah apa nggak janganlah sampai meninggalkan sholat ya tadi kan apa kalau kita uh, mendatangi dukun itu kan 40 hari sholat kita nggak diterima kan nah, tadi Ustaz bilang jangan sampai kita malah malah apa malah nggak sholat harusnya kita tambah sholat itu ya kalau subuh dua rakaat harus tambah lagi dua rakaat uh, hal ini kadang-kadang apa ya menjadi malah salah gitu loh menurut pemahaman kami. Yang contoh seperti begitu itu salah. Jadi kalau kita apa mendatangi dukun dan 40 hari tidak diterima, kita sholat itu kewajiban kita sholat itu sudah sudah terlunasi ya. walaupun uh, amalan apa pahala itu nggak diterima. Tetapi kan apa amalan-amalan soleh yang lain seperti infak, sedekah dan lain sebagainya itu kan masih diterima. Gitu jadi saya nggak sependapat dengan apa contohnya Ustaz tadi. Ya, jadi didobeli, gitu. soalnya harus double. Yang satu nggak diterima, satunya diterima. Itu kami nggak sepakat. Gitu. Uh, gimana menurut Ustaz? Mohon maaf kalau ada Oke, eh, ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi itu ijtihad dari saya nih. Bukannya harus diikuti gitu, enggak. Jadi kalau nggak sependapat gitu betul nopo-nopo. Cuma kenapa tadi saya mengatakan demikian? Karena kan jelas kadang-kadang orang itu kan dia belum ngerti, belum ngerti, kemudian ke sudah kedukun gitu kan Nah, baru kemudian dia ngaji, ya Allah rupanya kok nggak diterima sholat saya gitu loh. Nah, menurut saya, Allah alam ya, kalau orang itu tahu dia sholat 40 hari kemudian nggak diterima, apa kemudian dia ridho gitu loh? Apakah kemudian dia ridho bahwa dia itu tidak punya pahala sholat gitu kan? Meskipun mungkin terlunasi misalnya. Tapi kalau nggak diterima, menurut saya wallah alam ya nggak terlunasi, wah nggak diterima gitu kan. Makanya tadi saya beristihad, kalau memang kita itu tahu bahwa memang sholat kita nggak diterima, maka kita sholat lagi, mudah-mudahan dengan yang kita dobelkan tadi itu Allah menerimanya gitu loh. Nah itu tuh saya. Tapi kalau misalkan panjenengan nggak sependapat gitu, nggak menjadi masalah kan memang murni dari saya gitu loh. Ya, jadi peristiwa seperti itu bisa benar bisa salah. kan kemudian tapi begini, ketika kita tahu bahwa e, itu tidak diterima, itu berarti kalau kita nggak bertaubat segera bertaubat itu amalan-amalan yang lainnya juga nggak diterima. Kembali kepada surat Az-Zumar 65 tadi itu lain asyrokta jika kamu berbuat syirik layah batalna amaluk pasti terhapus semua amalmu walatakunan naminal khasirin dan pastilah kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi ketika kita tahu kita sudah berbuat syirik segera bertaubat dan jangan di diulang. Dan untuk syarat-syarat tobat ketika kita melakukan dosa antara kita dengan Allah Ta'ala Pertama kali itu kan Al-Iqla, segera meninggalkan yang kedua an-nadam menyesal. Yang ketiga al-azmu ala adamit tikrar berazam untuk tidak mengulang. Jadi satu-satunya cara segera bertaubat gitu. Mudah-mudahan dengan taubat itu, dengan taubat itu Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Ngoten Bapak, nggih. Wallahu taala a'lam. Monggo yang lain silakan. Ada yang lain? Sebelah Oke, ya, yang dekat dulu, yang dekat dulu sudah kadang megang mikrofon. yang saya mau tanyakan Monggo. tentang pemikiran. Pemikiran. Uh, apakah segala sesuatu pemikiran yang ada di kita yang menghalang-halangi untuk berbuat baik, apakah itu juga dikatakan sirik? Misalnya, Iya. kita mau memberikan sesuatu kepada tetangga atau orang lain. Tapi dalam pikiran kita ada yang menghalang halangi sehingga tidak jadi memberikan uh, berbuat kebaikan. Contohnya bagaimana? Misalnya uh, silaturahmi. Okay. Iya. Kita mau bersilaturahmi, terus ada pemikiran bahwa wah nggak enak saya dulu pernah dibantu atau sering dibantu sehingga dia tidak jadi bersilaturahmi padahal sudah lama sekali dia tidak bersilaturahmi sehingga tidak terjadilah eh, silaturahmi karena ada pemikiran yang mengalami terus mau memberikan sesuatu pada orang lain tapi ada perasaan dan pikiran di dalamnya sehingga menghalang-halangi tidak jadi untuk berbuat baik sama, sama mohon maaf apakah sama seperti kita mau sholat gitu kan ah nanti dikira riak oh wis gak jadi sholat wis gitu kan ya iya mirip-mirip seperti itu ada ada itu pemikiran dan sehingga mengalami kita untuk melakukan berbuat baik sehingga perbuatan baik yang juga muncul dalam diri kita itu terhalangi Jadi yeah. kita lakukan jadi ada seperti ada kekuatan lain yang mengalami perbuatan baik itu. Yeah. Ye, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ye, jadi kalau yang menjadi masalah itu Bapak Ibu kita pengen berbuat baik kok terhalangi gitu loh. Mestinya kita pengen berbuat dosa terhalangi itu yang bagus gitu kan. Nah ini mau berbuat baik kok terhalang-halangi. Nah berarti kan itu kan pasti dari setan satu. Kemudian Abdullah bin Abbas itu berkata begini, la yatimul ma'rufu illa bisalasa jadi kebaikan itu belum sempurna sampai diiringi tiga perkara. Jadi kalau kita itu ingin mengerjakan kebaikan itu belum sempurna sampai kita melakukan tiga perkara. Pertama, disegerakan. Jadi kalau kita ada kerentep mau berbuat baik, nang-nang segera kerjakan gitu. Ya segera kerjakan. Apalagi Allah berfirman, wasari'u bersegeralah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun untuk yang demikian hendaknya orang-orang yang bersaing itu bersaingan begitu jadi justru untuk berbuat baik ini justru cepat-cepat jangan ditunda-tunda jadi pertama disegerakan yang kedua adalah dirahasiakan Kenapa dirahasiakan? Biar kelihatan bahwa ini kita lakukan untuk Allah gitu kan, bukan untuk manusia gitu. Dirahasiakan yang ketiga, jangan dianggap besar, jadi dianggap kecil. Sebanyak apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, maka jangan pernah dianggap besar, tapi anggaplah kecil, biar kita tidak terkena ujub atau takabur begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada kekuatan lain misalnya, ya kekuatan lain. Jadi pertama kita harus tahu ini kebaikan apa enggak. Kalau memang ini kebaikan, itu segera. Kalau memang ada sesuatu yang menghalangi itu pasti dari setan. Ingat setan itu tidak ingin kita berbuat baik. Makanya tadi saya bertanya kalau ada orang mau sholat kemudian nggak jadi sholat karena khawatir dianggap riak misalnya. Nah ini kata para ulama itu malah riak. Jadi wis lakukan saja dan tegaskan bahwa niatmu melakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu Pak, wallahu alam. Terus disambung. Nggih.